Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Nah, ini beda dengan usul fikih. Kaidah fikih ini berkaitan dengan aturan-aturan yang kemudian berjalan padanya cabang-cabangnya. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Sadir Mu'tala. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dipahami nusus syariah untuk memahami nas-nas syariat dan kita Insyaallah akan masuk di kaidah yang ke-12, ya sebelumnya disebutkan kita ulang di kaidah-kaidah yang belum sebutkan. Yang pertama, kaidah yang pertama itu yang penting. Aniyah syartun di amal. Niat itu adalah syarat untuk setiap amal, amal amal. Dengan niat itu diterima amalan seorang, demikian juga tidak diterima amalan seorang. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, agama ini dibangun di atas maslahat. Demikian juga untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak kejelekan. Maka semua yang ada di dalam syariat agama kita ini seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya, semuanya itu adalah kebaikan kita semua. Demikian juga yang dilarang oleh syariat itu adalah semuanya jelek. Kemudian kaidah yang ketiga yang penting, Fa'in sama ada dua masalah. Kalau sudah ada beberapa maslahat maka mana dahulukan Yukodamu a'la min masalih, dahulukan yang paling tinggi dari maslahat. Ada sebab beberapa maslahat yang penting seorang yang umpamanya dia mendesak untuk menikah, demikian juga dengan pihak dia ingin menuntut ilmu umpamanya, dengan pihak dia ingin bekerja, maka didahulukan mana yang lebih penting tergantung keadaan dia. Kalau dia masih muda, dahulukan menuntut ilmu syariah. Kalau dia umpamanya sudah berumur, ya tapi dia butuh untuk mempunyai bekal untuk menikah, dahulukan dulu bekerja, kemudian baru kemudian menikah. Atau dia sudah sangat butuh untuk menikah, ya dahulukan menikah. Apabila beberapa masalah ya dia dapatkan maka dahul, didahulukan yang paling penting. Demikian juga sebaliknya. Kaidah yang keempat. <clears throat> Tazahumul mafasid apabila bahaya-bahaya itu berdesakan. Banyak bahaya-bahaya. Yurtaqabul adna minal mafasid maka di lakukan ditempuh yang paling ringan dari bahaya itu. Kadang kita demikian. Taruhlah seorang ingin umroh. Nah, kita kan tahu tidak boleh menggambar. Ya, maka tidak boleh ini gambar. Tapi karena mendesak ingin buat KTP umpamanya karena itu harus disyaratkan umpamanya. Ya tempuh tersebut, ya hal tersebut ya karena itu lebih ringan daripada yang lain ya daripada kemudian tidak melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau ada bahannya yang banyak ditempuh yang paling ringan. Tapi kalau ada di situ sesuatu yang bukan membahayakan, bukan maksiat, ya itulah yang dilakukan kan itu. Tapi kalau kemudian semuanya membahayakan, semuanya adalah mafasid, maka ditempuh yang paling ringan. <clears throat> Seperti umpamanya ya ya seseorang dalam badan tidak ada makanan, yang ada cuma bangkai yang umpamanya. Ya, dia makan bangkai tersebut atau babi mungkin dia makan sesuai dengan apa? Sesuai keperluan dia. Kemudian yang ke kelima, ada yang kelima, bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan. Sesuatu yang di ada kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Seperti seorang dalam badan sakit, dia tidak mampu untuk sholat berdiri. Karena sholat berdiri itu diantara <clears throat> ya, syaratnya harus ya, sholat itu syaratnya adalah berdiri untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh kita duduk, kita safar aja boleh kita yakni menghadap selain selain kiblat boleh. Awalnya menghadap kiblat, kemudian setelah itu sambil naik kendaraan kita sholat boleh, duduk boleh. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Tapi kalau sakit maka boleh untuk kita dalam keadaan duduk. Karena agama ini dibangun di atas taisir kemudian di suatu yang dia itu ada kesulitan. Kemudian juga disebutkan kaidah yang keenam, tidak ada yang wajib. Ya, laisa wajibun bila iktidar tanpa kemampuan. Kalau dia tidak ada kemampuan tidak wajib. Tidak mampu untuk haji ya tidak wajib haji tersebut. Demikian juga wala muharram madiror. Tidak ada itu yang haram bersama dengan darurat. Ya ketika terpaksa sekali seperti tadi disebutkan di hutan pemain tidak ada yang dimakan adanya cuma mungkin babi atau mungkin dapati bangka yang namanya ya dimakan itu. Tapi disebutkan juga di kaidah berikutnya yaitu apa? Kaidah yang ketujuh Wa kullu mahdzur ma darurah bi qadri ma tahtajuhu darurah. Sesuatu yang haram ini tadi karena darurah kan menjadi boleh itu sesuai dengan kebutuhan saja. Bukan kemudian sampai disimpan ya e, bangkainya itu atau babinya itu disimpan sampai dia dalam keadaan uh, aman, sudah ada makanan yang lain kemudian dia makan itu tidak boleh. Kemudian yang ke delapan, <clears throat> hukum itu kembali kepada yakin. Kalau kemudian sudah ada keraguan, tidak dianggap keraguan. Ini kalau seorang sudah berwudu kemudian ada merasa ragu-ragu batal tidak maka ditinggalkan keraguan itu kemudian juga <clears throat> ya di kaidah yang yang kesembilan bahwa asal dari air ya demikian juga tanah, demikian juga pakaian, batu itu adalah suci. Ya itu. Jadi perkara ini asalnya adalah suci. Adapun luhum ini daging, demikian juga jiwa, harta itu asalnya adalah tidak boleh diambil apabila dimiliki oleh orang lain. Ya itu. Kemudian kaidah yang ke-10 asal dari adat ya itu adalah apa? Boleh Ya, selama dia itu tidak menyelisih syariat. Ya demikian yang disebutkan ada tidak saya boleh kecuali apa yang disebutkan di situ dalil. Demikian juga asal dari ibadah itu adalah haram sampai ada sesuatu yang memperbolehkan. Ini menyembah demikian juga peribadahan itu hukum asalnya adalah haram sampai ada yang memperbolehkan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya semisal itu. Kemudian kaidah yang ke-12 ya yang terakhir kita sebutkan oh <clears throat> ya, yang yang sebelum yang terakhir ya. Yang sebelas yaitu apa? Bahwa wasilah itu hukumnya seperti maksudnya, seperti tujuan. Di wasilah itu seperti hukumnya seperti maksudnya, seperti tujuan. Demikian juga kaidah yang ke-12 bahwa kesalahan yang tidak sengaja, demikian juga dipaksa, demikian juga lupa, maka seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, kalau kita umpamanya ya tidak sengaja merusakkan barang orang lain, kita tidak berdosa. Tapi wajib untuk membayar doman, wajib membayar apa? dendanya. Kerusakan itu harus kita ganti, tapi kita tidak berdosa. Tapi wajib untuk kita kemudian mengganti kerusakan tersebut, yaitu. <clears throat> Kemudian kaidah yang ke-12 ini kita akan bahas yang pendek ini kaidahnya. <clears throat> Syair yang ke-27 yang belum bawakan di sini. <clears throat> Qala Ramadhana Wa min masail al-ahkami fit tabah yasbutu la idza istaqala fa Ini mau dibicarakan gambarannya adalah demikian. Seseorang mau membeli rumah, ya. Maka seperti ini walaupun tidak disebutkan secara rinci pondasinya bagaimana ini, ya. Atau mungkin sesuatu yang di dalam tembok tersebut ya dia itu majhul, tidak kita ketahui. Maka seperti ini dimaafkan. Walaupun hukum asal Jual beli sesuatu yang ini tidak jelas adalah haram. Seperti istilah mereka membeli ya, membeli ikan di dalam karung, membeli kucing dalam karung kan nggak boleh, kucing tidak boleh dijual belikan. Belum hadisnya dibicarakan dalam Sahih Muslim itu tentang jual beli kucing, tapi lebih bagus kita tinggalkan ya. Ini mereka membuat permisan membeli kucing dalam karung, belum jelas. Ini tidak boleh hukum asalnya. Membeli sesuatu yang tidak jelas adalah haram, tidak boleh. Tetapi kalau dia itu adalah perkara-perkara yang mengikuti saja, seperti tadi membeli rumah, kita kan nggak mengecek bagaimana pondasinya, gini-gini kan nggak. Maka seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau dia itu menyendiri jual beli sesuatu yang majnun tidak diketahui haram. Tetapi karena dia itu cuma mengikuti, maka boleh. Demikian juga seseorang makan sayur. Kadang sayur itu ada ada dut, ada ulatnya kan itu. <coughs> Kadang sayur atau makan jagung lah direbus umpamanya. Kadang-kadang di situ ulatnya kemakan kita. Maka seperti ini karena dia cuma mengikuti boleh Tapi kalau hukum asal memakan ulat sendiri, walaupun diperselisihkan ya, ya itu apa? Tidak boleh. Tidak boleh harus disebutkan. Ya, walaupun ulat sendiri, ulat dalam kalau itu bukan termasuk yang diharam secara syariat ya tidak mengapa. Ya itu. Jadi kalau dia itu hukumnya adalah menyendiri, ada tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak diketahui barangnya itu tidak boleh. Tapi kalau mengikuti dengan sesuatu lebih besar seperti tadi membeli rumah, kita nggak tahu secara rinci bagaimana eh, pondasinya, e, demikian juga besinya bagaimana, kita kan nggak tahu. Tetapi itu diperbolehkan karena mengikuti. Baris-baris di sini wamin masail ahkam dan diantara masalah-masalah hukum, hukum-hukum yes butuh. Di dalam sesuatu yang mengikuti dia tetap La idastakola bukan apabila dia menyendiri kok maka terjadi. Ya, maksudnya kalau dia menyendiri jual beli sesuatu yang tidak jelas haram. Tapi karena dia itu tabak mengikuti sesuatu yang lebih besar, ya sesuatu yang dia itu menjadi tujuannya beli rumah, ya maka boleh. Ya ini. ya sebutu la idastakola. Kalau dia itu cuma mengikuti maka dia tetap, maka dia boleh. Tidak apabila dia menyendiri. Ini termasuk dari hukum-hukum dari masalah kita ini. Qala rahmatullah disebutkan di dalam syarah ini oleh Syekh Abdul Mas'adi sendiri rahmatullah ini beliau adalah gurunya Ibnu Utsaimin rahmatullah. Beliau Syekh Utsaimin. Yakni anahu ya sebutu tabahan malah sebutu istiqlalan. Maknanya adalah tetap apabila dia itu mengikuti yang tidak boleh ketika dia menyendiri. Fa inna minal ahkam maka sungguhnya di antara hukum-hukum asya'a perkara-perkara Yakhtalifu hukma, yang berbeda-beda hukumnya. Fi hal infirat ketika dia menyendiri. Wa fi hal tabak li dan di dalam keadaan yang mengikuti selainnya. Fala hukmun idan farada, maka untuk dia itu hukum apabila menyendiri. Dari gambaran tadi pun sudah jelas ya kan? Wala hukmun idan tabat ghairuha. Ya tabat ghairuha. Dan dia mempunyai hukum apabila mengikuti yang lainnya. Famin dzalika fil bait. Maka di antara contohnya di dalam jual beli. Raja justru bel majhul istiqlalan tidak boleh jual beli sesuatu yang majhul tidak diketahui. Kadang-kadang sekarang ini ya jual beli online ya ya sudah kadang orang yang membeli pun sudah sudah siap kalau nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan ya menerima kan itu. Apalagi tidak didapat kecuali di itu ya dijual beli itu. Jadi dia kadang sudah mempersiapkan ini nanti dibohongi atau demikian demikian atau mungkin tidak sesuai yang dia kendaki. Jadi sebenarnya harus berhati-hati. Jadi tidak boleh jual beli majhul. Masih dalam karung barangnya ini. Tidak tahu dalamnya bagus atau jelek. Ini tidak boleh kalau dia menyendiri. Wa yajuzu idza kana dan boleh apabila mengikuti selainnya. Wal yang sirah dan yang majhul ini suatu yang ringan atau suatu yang sulit untuk kita menelitinya. Keasasi asasi al seperti asasat seperti fondasi fondasi fondasi dari tembok-tembok itu. Pondasinya bagaimana sih? Bongkar dulu kan enggak? Ya sudah, pokoknya demikian. Kalau mau ya beli, kalau enggak ya, ya sudah. Wah jangan-jangan e, eh, campurannya bawah kurang dan ini dan itu. Ya itu sudah apa? Sudah dipertimbangkan kan itu. Wa makhtufiya taban lima dhuhara dan apa yang tersembunyi itu mengikuti apa yang tampak. Nah, paham ya? Ini. Wal hasyarat demikian juga binatang-binatang kecil la yajuzu akluha munfaridah, tidak boleh kita makan kalau sendirian, ulat kita makan langsung ada ulat kita makan. Sendirian kita makan, tidak boleh. Wa yajuzu akal dud dan boleh memakan dud yaitu ulat. Ya, wa nahwi dan semisalnya taban di samarah, mengikuti dari samarah. Buah-buahan. Wa nahwi dan semisalnya seperti tadi jagung, atau kadang kita makan mangga, di situ ada apa ada ulatnya itu. Kita makan sekalian aja. Karena orang bersihkan terlalu lama dimakan. Karena ularnya itu kan makan dari itu juga, kan? dari buah itu juga. Ya, ini, maka seperti itu kalau cuma mengikuti tidak mengapa. Demikian juga nahl, ya ini seperti ya kadang makan madu, di situ ada e, eh, nahl, ada ya ini e, lebahnya umpamanya, ya itu. Ya harusnya dibuang. Kemudian juga contohkan tolak. Talak ini lain disebut bisa ada tinisa, tidak boleh dengan persaksian perempuan. Baik saya dan mar'ah Ya, jadi dalam hal perceraian itu persaksian perempuan tidak dianggapkan itu. Tetapi kalau ada seorang perempuan faidah syahidat mar'ah ada seorang perempuan dia bersaksi anha dia telah menyusui istri seseorang dan suami seseorang ya infasah nikah maka nikah itu nikah itu menjadi batal ini hadis ya yang sahih dalam Sahih dan Sahih Muslim dalam ummatul Ahkam disebutkan itu ada perempuan yang dia itu hitam yang mendatangi ihab ya, Baglanu ya, ini ya kurang lebih seperti kesannya dalam saya saya muslim waktu dia mengatakan aku telah menyusui engkau dan istrimu engkau dan istrimu sudah aku susui maka dia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang laki-laki sahabat ini Kemudian Nabi mengatakan kaifal wabat kil bagaimana sudah dikatakan akhirnya dia pun berpisah dengan istrinya padahal sudah punya anak ya, ini persaksian perempuan ini diterima ya sampai kemudian berpisah ya ini jadi karena ini adalah mengikuti mengikuti hukum ini. Ya, infas nikah taban li qauli qauliha itu, Sebagaimana dia diterima persaksiannya di dalam menyusui. ya itu. Setelah demikian sampai di sini. Semoga sudah ilahi anta. Assalamualaikum.